Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal Yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah SWT dan menambah amal kebaikan kita sebagai bekal bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seperti biasanya pada pagi hari, setiap hari Ahad, insya Allah akan kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama mendengar pertanyaan dari sebagian peserta yang telah sampai kepada kami dan alhamdulillah e, sudah ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya dan insyaallah e, eh, akan kita coba untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut dengan sesuai dengan kemampuan saya. Dan jatah untuk pagi hari ini adalah untuk angkatan 134 dan 151. Ya, 134 dengan 151. Baik, kita langsung mulai dan masuk pada pertanyaan yang pertama. Dari Fauziana. Di dalam kitab Nawakidul Islam pada kalimat akhir halakoh 21 disebutkan bahwa orang yang meragukan tentang kekufuran orang-orang musyrikin maka dia kafir. Dalam kalimat sebelumnya juga disebutkan bahwa mengatakan mungkin mereka kafir dan mungkin mereka muslim itu namanya ragu-ragu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud orang-orang musyrikin di sini? Termasuk juga di dalamnya para dukun, tukang sihir, para pembuat jimat serta orang-orang yang meminta tolong kepada mereka? Kita katakan bahwasanya dimaksud dengan orang kafir yang tidak boleh kita ragu tentang kekafirannya seperti yang Allah Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya Ahlul Kitab. Demikian pula orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Azza wa Jal. Seperti misalnya penyembah matahari, ya penyembah bulan, penyembah jin, penyembah pohon. Maka mereka adalah orang-orang musyrikin. yang tidak boleh sekali-kali seorang muslim ragu bahasanya mereka ini kekufuran orang-orang yang melakukan demikian. Ya, tidak boleh kita meragukan kekufuran mereka. Mengatakan bahasanya mungkin mereka kafir atau mungkin mereka tidak kafir. Ya, seorang muslim mengkafirkan orang yang Allah kafirkan. Mengkafirkan orang yang Allah kafirkan dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Adapun para tukang sihir maka jelas mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kekufuran yang besar. Karena tukang sihir ini tidak mungkin bisa melakukan sihirnya kecuali setelah dia melakukan sebuah kekufuran atau lebih yang membuat ridha syaitan. Oleh karena itu, tukang sihir ini dia telah keluar dari agama Islam. Demikian pula para dukun, ini semisal dengan tukang sihir, bekerja sama dengan syaitan, ya dalam melakukan perdukunannya. Orang-orang yang meminta tolong, ya kepada mereka, seperti seorang yang datang kepada dukun atau datang kepada uh, tukang sihir, maka uh, ini tidak langsung kita hukumi ya Eh, orang yang melakukannya adalah orang yang kafir. Ya, karena ada di antara mereka yang datang ya kepada dukun dan e, tidak sampai pada derajat kekafiran. Ya, tidak sampai pada derajat kekafiran tapi jelas apa yang dia lakukan ini adalah e, kemaksiatan ya sebuah pelanggaran dalam agama dan sudah kita sebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang terkena ancaman tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir. Menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir. Tapi mendapatkan hukuman yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Oleh karena itu e, orang yang meminta tolong kepada mereka tidak serta-merta kita katakan bahwasanya perbuatan dia ini adalah perbuatan yang kufur, tapi dia jelas adalah perbuatan yang membahayakan bagi akidah seorang muslim. Jika demikian, bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka? Apakah sama dengan kita bermuamalah dengan orang-orang kafir pada umumnya? Jika mereka meninggal, apakah kita punya kewajiban untuk mengurus jenazah mereka? Kalau itu adalah dukun dan juga tukang sihir, maka jangan kita e, mengurus jenazah mereka atau jangan kita menyolatkan mereka. Ya, lebih tepatnya jangan kita menyolatkan mereka. Adapun mengurus, maka para ulama menjelaskan seandainya ada orang yang kafir meninggal dunia, maka e, di, dikuburkan jenazahnya. Ya, dikuburkan jenazahnya. Ini adalah sebatas e, pengurusan kita kepada orang-orang yang kafir jadi dikuburkan jenazahnya supaya tidak mengganggu ya e, manusia yang lain dikuburkan jenazahnya dan tanpa kita doakan tanpa kita sholatkan wallahu taala a'lam pertanyaan yang kedua pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif Setiawan jika kita telah melakukan amalan-amalan pembatal Islam bagaimana kita memulihkan kembali keislaman kita Caranya adalah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubat yang nasuha yang e, memenuhi syarat yaitu menyesal dalam hati, meninggalkan kesalahan tersebut dan bertekad kuat di kemudian hari untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah tiga syarat untuk diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal. Yang dikenal dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang nasuha yang diterima oleh Allah. Apabila terpenuhi tiga syarat ini maka diharapkan dosa yang telah dia lakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas yaitu yang telah melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya innahu huwal ghafurur rahim sesungguhnya dialah Allah yang al-ghafurur rahim dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT mengampuni seluruh dosa termasuk diantaranya apabila seseorang melakukan salah satu atau lebih dari amalan-amalan pembatal keislaman maka dia bertobat kepada Allah SWT dan e, memperbaharui syahadatnya yang memperbaharui dua kalimat syahadatnya maka diharapkan dengan demikian ya Allah SWT mengampuni dosanya dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seperti orang yang tidak memiliki dosa orang yang bertobat dari sebuah dosa yaitu dengan tobat yang nasuha maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut wallahu taala a'lam Pertanyaan dari Virus Abdul Aziz Ustaz disebutkan bahwa pembatal keislaman tetap membuat seseorang kufur walaupun dalam keadaan bercanda kecuali jika dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dalam tekanan, misalnya terancam terbunuh. Namun, apabila seseorang yang terancam terbunuh tadi lebih memilih untuk tetap tidak mau mencela Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dia terbunuh apakah berdosa baginya karena lebih rela mati terbunuh daripada mencela Allah Subhanahu wa taala sedangkan jika dia berpura-pura mencela dia bisa selamat. Ya. E, dalam keadaan terpaksa seperti yang sudah kita sebutkan maka e, seseorang mendapatkan rukhsah mendapatkan keringanan untuk mengucapkan ucapan kufur dengan syarat hatinya masih tenang dengan keimanan. Dan sudah kita sebutkan penjelasannya. Kemudian lalu bagaimana apabila seseorang memilih untuk bersabar? Artinya apa? Artinya dia tetap tidak mau mengucapkan ucapan kufur tersebut dan bersabar sehingga dia terbunuh atau disiksa dengan siksaan yang keras kita katakan bahwasanya yang kedua itu afdol. Yang kedua itu afdol yaitu seseorang bersabar ya dan e, bersabar untuk menghadapi siksaan yang berat atau bahkan dibunuh karena tetap tidak mau mengucapkan ucapan kufur maka ini perkaranya adalah afdol lebih utama. Dan yang pertama ini adalah rukshoh keringanan. Seandainya dia mengucapkan yang penting hatinya tetap tenang dalam keimanan maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dan ini adalah sebuah keringanan bagi seorang muslim. Tapi seandainya dia ingin bersabar dan tidak mengucapkan ucapan tersebut meskipun harus terbunuh, meskipun harus disiksa dan lain-lain, maka ini lebih afdol, lebih baik, ya. Dan eh, contohnya adalah Bilal muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang kufur, maka dia e, tidak mau mengucapkan ucapan tersebut dan lebih rela untuk disiksa. Sehingga e, disiksa beliau radhiyallahu anhu ya ditaruh batu yang besar di atas e, badan beliau ya dalam keadaan e, panas ya dan ini adalah ujian yang berat bagi beliau radhiyallahu anhu akan tetapi beliau bersabar dan tidak mau mengucapkan ucapan yang kufur seperti yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Kilmiadi. Di daerah kami masih banyak yang percaya hitungan hari baik atau buruk untuk melakukan setiap pekerjaan dan beranggapan merasa sial pada waktu-waktu tertentu. Apakah ini termasuk pembatal tauhid? Dan bagaimana agar kalimat tauhid selalu bisa tertanam di dalam hati? Apakah ini termasuk pembatal tauhid? Jawabannya tidak. Apa yang beliau sebutkan di sini berupa kepercayaan tentang hari yang baik, yang buruk untuk melakukan setiap pekerjaan atau menganggap e, sial waktu tertentu, maka ini mengurangi tauhid tetapi tidak sampai membatalkan tauhid. Ya mengurangi tauhid seseorang, kesempurnaan tauhid seseorang, tetapi tidak sampai membatalkan tauhid seseorang. Ini adalah termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil karena di antara kriteria syirik kecil adalah seseorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Seseorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ya sebab baik ataupun buruknya sebuah pekerjaan ya dengan menghitung hari ya atau uh, uh, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan waktu-waktu tertentu ini sebagai waktu yang sial seperti misalnya orang yang melakukan perjalanan di bulan safar atau orang yang melakukan pernikahan di bulan ini dan itu. Allah SWT tidak menjadikan bulan tertentu sebagai bulan yang sial untuk melakukan pekerjaan tertentu. Barang siapa yang meyakini ya bahwasanya sebuah waktu ini adalah waktu yang sial dan seterusnya tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil, keterangan dari Allah SWT maka dia telah membuat sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Dan ini adalah termasuk syirik kecil tidak sampai membatalkan tauhid seseorang karena yang membatalkan tauhid ini adalah syirik yang besar. Wallahu taala a'lam. Bagaimana agar kalimat tauhid selalu bisa tertanam di dalam hati? Di antaranya adalah seseorang terus mendalami tentang masalah tauhid ini. Ya dan tidak hanya sekedar mempelajari sebentar begitu saja, tetapi seorang muslim berusaha untuk terus me mendalami dan juga memahami tentang makna kalimat tauhid dan juga konsekuensinya. Ini adalah di antara cara untuk menanamkan tauhid yang kuat di dalam hati seseorang. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang selanjutnya dari Indah Indarsari Jika seseorang di masa lalu jauh sebelum berhijrah pernah mengikuti kegiatan ibadah dan menggunakan simbol agama Nasrani namun beliau tidak meyakini apa yang mereka imani dalam mengikuti dan menggunakan simbol tersebut. Beliau mengikuti hal tersebut karena ajakan dari seseorang yang beliau cintai di masa lalu. Apakah hal tersebut membatalkan keislaman? Jika iya, haruskah beliau mengucapkan syahadat kembali? Bagaimana hukum pernikahan beliau jika beliau sudah menikah secara Islam? Apakah Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau? jika sekarang Alhamdulillah beliau telah hijrah dan mulai mengenal sunnah. Baik, eh, apakah hal tersebut membatalkan keislaman? Dari pertanyaan, ya dia mengikuti dan menggunakan simbol tersebut bukan karena meyakini, tapi karena niat dunia, yaitu menerima ajakan dari seorang yang dia cintai. Maka kita katakan apa yang dia lakukan adalah maksiat ya maksiat akan tetapi tidak sampai membatalkan keislaman. Tidak sampai membatalkan keislaman. Apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan ya seseorang bertasyabuh atau menggunakan simbol-simbol ya eh, yang yang merupakan kekhususan bagi orang-orang kafir makanya adalah sebuah kesalahan dan sebuah kemaksiatan tetapi tidak sampai membatalkan keislaman beliau karena beliau melakukan ini e, bukan berdasarkan iman kepada e, agama tersebut akan tetapi karena ajakan dari orang yang dia cintai wallahu taala a'lam bagaimana hukum pernikahan beliau jika beliau sudah e, sebelumnya jika iya, haruskah beliau mengucapkan syahadat kembali? E, tidak perlu, karena ini tidak membatalkan keislaman. Bagaimana hukum pernikahan beliau jika beliau sudah menikah secara Islam? Sudah cukup. Ya, seandainya sudah menikah dengan e, cara yang Islami yang disyariatkan maka itu sudah cukup. Apakah Allah swt mengampuni dosa-dosa beliau? Ya Allah swt maha pengampun. Allah yaghfirudzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya ya yang e, jangankan yang maksiat, yang kufur saja, kesyirikan saja apabila pelakunya memohon ampun kepada Allah dan bertobat dengan taubat yang nasuha maka Allah SWT akan ia ya, mengampuni dosanya apalagi ini adalah dosa yang lebih kecil daripada kufur dan juga kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Arif Rahman Hakim mau tanya tentang malaikat Israel bahwa tidak ada dari Nabi penamaan Israel. Dalam tafsir Ibnu Kathir As-Sajdah ayat 11 disebutkan nama Israel berasal dari sebagian asar. Mohon penjelasannya bagaimana sikap kita terhadap penamaan Israel ini. Sudah kita sampaikan ya di dalam halakah kita bahwasanya Allah SWT demikian pula Rasulullah SAW menamakan malaikat yang mencabut nyawa dengan malakul maut yang menyebutkan apa? malakul maut yaitu malaikat maut dan kita sebagai seorang muslim beriman sesuai dengan apa yang datang kepada kita Allah SWT tidak menyebutkan namanya di dalam Al-Quran demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama dari malaikat maut tersebut dan hanya mengatakan malakul maut. Sebagaimana firman Allah Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya eh, Allah SWT ya menyebutkan atau ketika menyebutkan tentang malaikat pencabut nyawa ya dengan mengatakan malakul maut. Jadi kita e, sebatas itu yang kita katakan. Ya tanpa kita memberi nama malaikat tersebut dengan nama tertentu seperti Israel misalnya. Adapun yang disebutkan oleh e, Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya Eh, dan bahwasanya Israel ini adalah e, berasal dari sebagian athar mungkin maksudnya adalah dari Israeliat maksudnya adalah dari Israeliat, yaitu kabar-kabar dari Bani Israel ya kabar-kabar dari Bani Israel dan e, apa yang datang dari Bani Israel berupa kabar-kabar maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk beliau mengatakan la tusaddiqu ahlal kitabi wa la Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ya ketika kita e, mendapatkan e, Israiliyat ya kabar-kabar dari e, Bani Israel yang tidak ada keterangannya di dalam agama kita bahwa dia adalah benar atau dia adalah salah ya maka dalam keadaan demikian maka kita tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan apabila ada kabar dari uh, Israiliyat ya kabar-kabar Bani Israel yang tidak ada di dalam agama kita penafian pengingkaran dan juga tidak ada penetapan maka dalam keadaan demikian kita ya Uh, sebagaimana sabda Nabi la tusaddiquhum la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukadzibuhum janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan ya itu yang disampaikan oleh sebagian ulama termasuk diantaranya tentang masalah penamaan Israel ini ya ada yang mengatakan kita tidak membenarkan dan juga tidak menafikan ya tidak membenarkan dan juga tidak menafikan tapi yang jelas ya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan malakul maut demikian pula di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW juga menyebutkan malakul maut wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Imran Di dalam halakoh disebutkan malaikat mungkar dan nakir berwarna hitam biru. Apakah maksudnya mungkar warna hitam nakir warna biru atau keduanya berwarna hitam biru atau hitam kebiru-biruan. Baik, sudah kita sebutkan kalau tidak salah di dalam halaqah ini masuk dengan ucapan Nabi e, malakani aswadani azraqan dua malaikat yang aswadan yang berwarna hitam azraqan yang berwarna biru maksudnya adalah jasadnya berwarna hitam dan e, matanya ini berwarna biru. Ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab e, syarah al-ahadith, ya kitab-kitab yang e, menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya disebutkan bahwasanya maknanya jasadnya ini berwarna hitam dan e, kedua matanya ini berwarna biru. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Imran. Pada halakoh bab nama-nama mereka disebutkan di antaranya adalah junud yang Allah kirimkan sebagai bala bantuan dalam perang. Bolehkah kita mengatakan junud sebagai malaikat perang? Bolehkah kita mengatakan junud sebagai malaikat perang? kita katakan di antara nama malaikat adalah junud. Yang di antara nama lain dari malaikat adalah junud, yaitu kalau dalam e, bahasa kita adalah tentara. Ya, junud artinya adalah tentara. Kita katakan e, di antara e, nama lain dari malaikat adalah al-junud sebagaimana di dalam ayat dan yang dimaksud dengan junud adalah tentara. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Astri Anggraini. Apakah sifat fisik salah satu malaikat yang memikul arsh Allah adalah kedua matanya seperti dua bintang yang bercahaya serta dalil sahihnya. Di audio hanya ada satu sifat fisiknya yaitu jarak antara cuping telinga dan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Mohon penjelasannya. Iya, ada pun yang disebutkan di sini. Eh, apakah eh, sifat fisik salah satu malaikat yang memikul arsh Allah adalah kedua matanya seperti dua bintang yang bercahaya? Saya tidak tahu dalilnya. Yang demikian, tapi eh, sifat kedua mata seperti dua bintang yang bercahaya ini adalah e, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, maka inilah yang datang dalilnya bahwa kedua matanya ini seperti dua bintang yang bercahaya. kau kabani, durriyani. Ya, dua e, apa? Dua bintang yang bercahaya. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan dari Dodi Yudo Utomo di halakoh 15 dijelaskan bahwa malaikat seorang istri yang malaikat maksudnya adalah malaikat melaknat seorang istri yang enggan untuk memenuhi hajat suaminya. Apakah ini berlaku bagi kebalikannya bahwa malaikat juga melaknat seorang suami yang enggan memenuhi permintaan istri? Dalilnya adalah laknat malaikat kepada istri yang tidak mau ya melayani suaminya. Ya dalilnya e, adalah bagi istri yang tidak mau melayani suaminya. Ya adapun e, e, apakah malaikat juga melaknat seorang suami yang tidak melayani istrinya maka ini perlu dalil. Yang ini perlu dalil. Adapun dalil yang sudah jelas adalah tentang laknat malaikat kepada istri yang e, tidak melayani suaminya. Wallahu taala a'lam. Disebutkan apabila malaikat telah keluar dari Baitul Ma'mur tidak akan kembali lagi dan bagaimana maksud dari malaikat yang naik ke langit berarti malaikat setelah turun akan kembali lagi. Disebutkan apabila malaikat telah keluar dari Baitul Ma'mur tidak akan kembali lagi. Iya, tidak akan kembali lagi sebagaimana dalam hadis. Artinya Allah SWT menciptakan malaikat yang lain yang akan e, masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Bagaimana maksud dari malaikat yang naik ke langit? berarti malaikat setelah turun akan kembali lagi. Ya, zahirnya demikian. Malaikat ini adalah penduduk langit. Malaikat adalah penduduk langit. Turun, e, mereka turun dengan perintah dari Allah Azza wa Jal. Mereka turun dari langit dengan perintah dari Allah Azza wa Jal. Jadi seandainya dia selesai tugasnya, maka dia akan kembali lagi. Ya ke atas. Allah Ta'ala a'lam. Pertanyaan dari Ilham Muttaqin. Ustadz, adakah cara-cara khusus supaya ucapan amin kita uh, ucapan amin ketika sholat berjamaah berbarengan dengan amin malaikat supaya mendapatkan keutamaan yang besar. Caranya seperti yang disebutkan dalam uh, sebuah hadis atau dalam hadis tersebut ya dalam satu hadis tersebut ya apabila imam membaca amin maka kita membaca amin. Karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu caranya adalah bagaimana amin kita bebarengan dengan aminnya imam. Jadi imam setelah dia membaca Al-Fatihah, maka dia juga disunahkan untuk membaca amin. Nah, kita berusaha untuk membaca amin bareng dengan aminnya imam dan tidak mengakhirkan. Ya, jangan sampai kita terlambat. Jadi di sini akan e, berkumpul tiga amin secara sekaligus yaitu im, e, aminnya malaikat, demikian pula aminnya e, imam, demikian pula aminnya makmum. Ya, sehingga diharapkan bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis. Jadi caranya adalah berusaha supaya e, eh, takmin atau ucapan amin yang dia ucapkan ini berbarengan dengan takmin yang diucapkan oleh imam. Allah taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Fazia Risnita. Beliau mengatakan Afan mau bertanya berapa kalikah malaikat Jibril bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Di evaluasi mingguan, jawabnya adalah dua kali. Di audio halakoh 8 disebutkan bahwa malaikat Jibril pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya dan beberapa kali dalam bentuk manusia. Jadi yang benar untuk e, pernah bertemu dalam bentuk asli sekali atau dua kali. Dua kali yang dua kali malaikat Jibril uh, apa dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Kali yang pertama adalah ketika di bumi. Ya, kali yang pertama adalah ketika di bumi. Adapun yang kedua terjadi ketika beliau di mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jal ya ketika di dekat Sidratul Muntaha maka beliau sallallahu alaihi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan kedua ya kejadian ini yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di bumi demikian pula melihat Jibril dalam bentuk aslinya di langit ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm. Ya, kalau kita lihat dari awal surat, ya maka kita akan dapatkan ya Allah Subhanahu wa taala e, menyebutkan bahwasanya e, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril e, di ufukil a'la. Di ufukil a'la yaitu di ufuk, di atas. Dan ini beliau melihat Jibril ketika beliau berada di bumi berada di bumi yaitu di awal-awal dakwah, di awal-awal beliau diutus menjadi nabi. Kemudian Allah SWT e, menjadikan beliau melihat malaikat Jibril pada rupanya yang asli ketika di mi'rajkan yaitu ketika diangkat e, ke langit ya e, yang dinamakan dengan kejadian mi'raj ini adalah kali yang kedua beliau sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam keadaan aslinya. Dan di dalam surat ini eh, Allah mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, eh, nazlatan ukhra dan sungguh dia telah melihat eh, Jibril ya di nazlatan ukhra yaitu dalam kali yang lain. Kali yang lain dan ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang melihat kembali Jibril. Ya, karena Allah mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kemudian Allah mengatakan inda sidratil muntaha dan sungguh dia yaitu Muhammad melihat Jibril pada kesempatan yang lain yaitu ketika inda sidratil muntaha di sisi sidratil muntaha dan ini Eh, sekali lagi menunjukkan bahwasanya beliau melihat malaikat Jibril kembali dalam rupanya yang asli. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga eh, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi eh, para peserta sekalian. Wallahu taala a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.